Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa mawala InsyaAllah kita lanjutkan kembali pelajaran kita ya. Afan, eh, pelajaran sebelumnya saya putus ya, karena ada, di sini ada sedikit gangguan. Ya. Kita akan lanjutkan ya. Kita baca lagi dari dari waqad ya. Waqad ra'ayna, waqad ra'ayna. Dan sungguh ya, kan, qad Sekali lagi kot apabila di depannya fi'il madhi maka biasa kita terjemahkan sungguh. Tapi kalau depannya fi'il mudhari kita terjemahkan kadang-kadang. Dan di sini depannya ada adalah fi'il fi'il madhi ya, ra'aina. Ya, sungguh ra'aina kami melihat. Ya, ra'a bisa melihat, bisa berpendapat dan lain sebagainya ya. Ra'aina nah, nanti atau bisa lihat tafsirnya di dalam kitab tafsir ya, buku kedua halaman 42 dan halaman 172. Atau melihat di situ nanti ada tafsir lengkapnya ya atau aina. Ya, atau melihat di sana. An, an ini huruf nasab. Dikatakan juga ini an itu huruf nasab dan huruf masdar. Huruf nasab karena dia bisa menasabkan fi'il mudhari' yang terletak setelahnya. Disebutkan dikatakan juga huruf masdar karena dia bisa bergabung dengan fi'il mudhari' yang terletak setelahnya menjadi masdar. Ya, menjadi masdar. Ya, penjelasan tentang atau istilahnya masdar muawal ya. An dan fi'il mudhari terletak setelahnya bisa kita ubah menjadi masdar muawal ya. Penjelasan rincinya bisa antum baca kembali di kitab Fahimna Tingkat Pemantapan. Ya. Khulafata, khulafah itu ringkasan ba'di ya ba'di sebagian hadhihi ini al-kutubi kitab-kitab ini Kemudian tibaha ya wanu dan tib asal katanya dari yurat tibu ya nanti ketemu eh, tip kalau antum tasrif wazannya yufa ilu ya taba artinya menyusun ya menyusun wanurat tibaha dan kami menyusunnya fi di dalam jumlatin ya sekumpulan ya jumlah atau sekumpulan ya sejumlah atau sekumpulan minal afkari dari al afkar ini jamak dari fikrah ya ide-ide fikrah ya an yang bermanfaat ya kemudian atau perhatikan di sini ya an-nafi'ah ini adalah sifat dari afkar afkar ini kan jamak taksir ya dari fikrah atau dari fikrun tapi kenapa sifatnya ini kok isi Nah, di kitab Fahimna sudah saya jelaskan ya, di kitab Fahimna. nahu aku singkat lanjutan. Apabila yang disifatinya itu adalah jamak yang tidak berakal, ya bukan manusia, maka nanti eh, sifatnya itu biasanya yang digunakan sifatnya itu adalah isim mufrad muannas. Di sini makanya kita pilih annafiati ya, muannas mufrad. Ya. Ide-ide yang ber, bermanfaat dan an-nafi'ah sendiri adalah isim fa'il dari nafa'a fa'u. Ya. Nanti kalau kita tasrid ya, nafa'a fa'u jadi nafi'ah yang bermanfaat. Ya. Alati, ya alati si mausul artinya yang ya. la yastagni anha. Ya, la itu artinya tidak. Yastagni ini istagna yastagni. Ya, istagna yastagni fiilnya istagna yastagni ya polanya istaf'ala yastaf'ilu ya istaf'ala yastaf'ilu atau bisa lihat nanti tasrif lengkapnya di dalam kitab tasrif ya buku kedua halaman 143 ya tasrif lengkap dari istagna yastagni atau buka di sana nanti ya dan biasanya ya dalam kalimat itu di depannya ada kata-kata anha atau anhu ya tergantung konteks kalimatnya. Dan maknanya yastagni anha atau istagna anha atau anhu itu maknanya artinya tidak membutuhkan. Ya. Istagna anhu artinya tidak membutuhkan. Nah, karena di depannya ada huruf la berarti artinya apa? Tidak tidak membutuhkan, artinya membutuhkan gitu ya. Yang membutuhkan atau kalau dalam konteks kalimatnya ini, ya kalau kita terjem, uh, kita pahami uh, kalimat secara keseluruhan, dalam penerjemahan cocoknya kita terjemahkan dibutuhkan, ya yang dibutuhkan gitu ya. Walaupun dari dari polanya itu bukan fi'il majhul, tapi dalam penerjemahan kita terjemahkan yang dibutuhkan, ya. Dibutuhkan oleh siapa? Al-aba'u, ya jamak dari abun. Abun bapak, jamaknya aba'u ya artinya bapak-bapak ya, para orang tua ya. Wa dan al-murabbuna. Al-murabbuna ya jamak dari jamak muannas uh, eh, jamak uh, muzakkar salim dari murabbi. Ya, murabbi isim isim fa'il dari rabba yurabbi ya. Nanti murabbi. Murabbiyani murabbuna ya jamak uh, muzakkar salimnya murabbuna para pendidik. Antum melihat kembali ya tasrifnya tasrif dari robba yurabbi. Atau lihat kembali tasrifnya di dalam kitab tasrif ya, buku kedua halaman 8 881 ya. Wal murabbuna fi di dalam tarbiyati ya mendidik sigharihim anak-anak kecil mereka ya sigharihim anak-anak kecil mereka tarbiyatan ya pendidikan salimatan dengan pendidikan yang selamat atau atau lurus nah inilah E, terjemahan perkata ya dan sedikit penjelasan dari bagian pendahuluan dari buku ya mi'atun wasalasuna fikratan ditarbiyatis sigari ya 130 ide dalam mendidik anak. Insyaallah setelah ini kita akan langsung masuk kepada ide-ide yang diberikan oleh penulis. Jadi penulis di sini ya uh, istilahnya dia meringkas ya dari berbagai macam kitab baik kitab yang tebal ya maupun kitab yang ringkas ya dibuat ringkasannya ya kitab-kitab yang berkaitan dengan pendidikan anak pendidikan anak kemudian dibuat poin-poin di sini ya poin-poin eh, poin-poin ringkas ya tentang pendidikan anak ya dan bagusnya ini ya, praktis ya ringkas praktis yang mudah untuk di, diamalkan ya barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat ya insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali ya membaca uh, ide demi ide dari buku ini ya Allah alam